الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد نكمل ما وقفنا عنده من نواقض الإسلام العشرة قال رحمه الله الثالث أي من النوافل من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا اليوم هذا membuka majelis ini dengan khutbatul hajah. Kita akan menyempurnakan apa yang kemarin kita berhenti padanya dari pembatal keislaman yang sepuluh. Berkata Syekh Rahimahullah taala yang ketiga orang-orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin atau meragukan tentang kekufuran mereka atau membenarkan mazhab mereka maka ini adalah kekufuran secara ijma. هذا الناقض وهو من لم يكفر المشركين شك في كفرهم أو صحح مذهبهم أحد أجزاء الإيمان بكلمة التوحيد فكلمة التوحيد ركنان إثبات ونفي لا إله إلا الله فمعنى لا إله أي الكفر بكل ما يعبد من دون الله والبراءة من الشرك وأهله فلا يكفي الإنسان أن يكون عابدا لله سبحانه وتعالى بل لا بد له أن يكفر بالطاغوت ويتبرأ من الشرك وأهله قال سبحانه وبحمده فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وقال إبراهيم كما في قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فلا بد من الإيمان بالله البراءة من الشرك وأهله تفضل يا Beliau mengatakan Adapun pembatal keislaman yaitu orang-orang yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin atau meragukan tentang kekufuran mereka atau membenarkan mazhab mereka kufur secara ijma ini merupakan salah satu bahagian keimanan terhadap kalimat tauhid dan tauhid tersebut memiliki dua rukun yaitu penetapan dan penafian atau peniadaan Kalimat la ilaha illallah makna dari la ilaha adalah kufur terhadap seluruh apa yang diibadahi selain Allah dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan maka tidak cukup seseorang itu hanya beribadah kepada Allah bahkan harus pula dia kufur terhadap togut dan berlepas diri dari pelaku kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an yang artinya maka barang siapa yang kufur terhadap Tauhud dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh dia telah berpegang dengan tali yang sangat kokoh. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan tentang ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana Allah Ta'ala wa ta'ala mengatakan yang artinya dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya Sesungguhnya aku berlepas diri terhadap apa yang kalian ibadahi. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang telah menciptakanku. Maka suatu keharusan dari bentuk keimanan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala adalah berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan.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 ثالث ثلاثة وقال سبحانه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون فالكفر حق لله ورسوله نفيا وإثباتا كما لا يجوز لك تكفير من لم يكفره الله ورسوله أيضا لا يجوز لك ألا تكفر من لا يكفر من لا يكفره الله ورسوله قال شيخ الإسلام والتكفير والتفسيق هو إلى الله ورسوله ليس لأحد في هذا حكم فمن حكم الله ورسوله بكفره فهو كافر بالله maka mestilah dari membenci terhadap orang kafir dan meyakini bahwasanya mereka adalah musuh-musuh Allah. Inilah dia tauhid yang sempurna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an yang artinya sungguh telah ada bagi kalian suri tauladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau Ketika beliau berkata kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri terhadap kalian dan apa yang kalian ibadahi selain Allah. Dan telah jelas antara kami dan kalian permusuhan hingga kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan mestilah membenci orang kafir dan meyakini bahwa mereka adalah musuh-musuh Allah. Sehingga tidak ada di dalam hati rasa kecintaan terhadap orang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang ragu tentang kekufuran mereka atau mengatakan agama kita benar dan agama mereka pun benar. Sungguh yang demikian telah kufur. Allah tabaraka wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an yang artinya barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima darinya dan dia di akhirat menjadi orang yang merugi. Dan orang yang mengatakan, saya meyakini bahwasanya agama mereka itu benar. Ini adalah kekufuran karena dia telah mendustakan terhadap Al-Quran. Yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menghukumi dengan kufurnya mereka di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan yang artinya sungguh telah kufur orang-orang yang mereka mengatakan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu dari tiga. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan yang artinya katakanlah wahai Muhammad Wahai orang-orang kafir Aku tidak mau beribadah terhadap apa yang kalian ibadahi Maka masalah kekufuran itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Baik peniadaan maupun penetapan Sebagaimana tidak dibenarkan bagimu untuk menyatakan kufur orang yang tidak dikufurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan tidak pula boleh bagimu untuk tidak mengkafirkan orang yang telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernyataan kekufuran dan fasik ini adalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Tidak ada bagi siapapun untuk melakukannya. Ini adalah hukum dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sehingga orang yang telah dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dengan kekufuran maka dia adalah orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. وقوله رحمه الله أو شك في كفرهم فرق بين الشك والوسواس فالشك كفر والوسواس يستهيد بالله منه فإنه لا يضره kata beliau ucapan beliau rahimahullahu taala atau orang yang meragukan tentang kekufuran mereka dibedakan antara rasa ragu dengan was-was maka rasa ragu itulah yang menyebabkan kekufuran Sementara was-was ini meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala darinya, maka itu tidaklah akan bermudarat kepadanya. قال رحمه الله الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر Yang keempat dari pembatal keislaman adalah orang yang meyakini bahwa selain petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih sempurna daripada petunjuk beliau atau meyakini bahwa hukum selain beliau itu lebih baik daripada hukum beliau seperti halnya orang yang mengutamakan hukum terhadap tauhid daripada hukum kepada beliau maka dia adalah kafir هذا ناقض يتعلق بركن شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهادة أن محمد رسول الله تقتضي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى الله ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع فمن اعتقد والاعتقاد محله القلب أن غير هدي محمد النبي صلى الله عليه وسلم أي أن سيره ومنهجه وهديه وعقيدته وما أقره من الشريعة هناك ما هو أفضل من هديه صلى الله عليه وسلم وهذا كافر بالله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث قال وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وفي رواية أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وفي رواية أحسن الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهو سبحانه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فمن اعتقد أن هناك أفضل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل وأفضل من سنته فقد كفر فإنه لم يأتي بمقتضى الشهادتين تفضل mengatakan pembatal ini keterkaitannya adalah dengan rukun syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Dan syahadat anna Muhammadan Rasulullah adalah melaksanakan apa yang beliau perintahkan, membenarkan apa yang beliau beritakan, menjauhi terhadap apa-apa yang beliau larang dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Maka ini adalah suatu keyakinan. Dan yang namanya keyakinan tempatnya adalah hati. Barang siapa yang meyakini bahwa petunjuk beliau Aqidah beliau dan apa yang beliau tetapkan dari syariat ini, di sana ada yang lebih utama, maka ini adalah orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana di dalam hadis yang artinya dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang lain, dan seutama-utama petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam riwayat yang lain, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Maka orang yang meyakini bahwa di sana ada yang lebih utama daripada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dan ada yang lebih sempurna, ada yang lebih baik daripada sunnah beliau, maka sungguh dia telah kufur. Dikarenakan dia tidaklah datang sebagaimana tuntutan dari dua kalimat syahadat. ومما يدخل أيضا في من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أفضل كالذين يفضلون طريقة الشيخ الفلاني الطائفة الفلانية أو الفرقة الفلانية أفضل من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أو الذين يقولون أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته لا تنفع في هذه الأزمان وليست صالحة له فلا بد من طريقة جديدة وفكرة جديدة تواكب هذا الزمن هذا مما يدخل في اعتقاد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من هديه وهذا كفر بالله وكالذين يقولون أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لا تناسب العامة وهذا أمر خطير عند بعض الجماعات أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لا تناسب العامة هي دعوة حق لكنها لا تناسب العامة فلا بد من طريقة أخرى نتألفهم وأما أن ندخل عليهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي تنفرهم فيفضلون المسرحيات والأناشيد والفكاهة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر خطير يخشى على قائله الردة umur. Kemudian beliau mengatakan dan di antara hal-hal yang masuk juga dalam perkara oh ya, orang-orang orang yang meyakini bahwa di sana ada petunjuk lebih utama daripada petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam seperti orang-orang yang mengedepankan metode Syekh Fulan atau kelompok tertentu atau golongan tertentu bahwa mereka itu lebih utama daripada jalannya dan metodenya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau mereka mengatakan bahwa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan metode beliau tidaklah bermanfaat pada masa sekarang ini dan tidaklah cocok. Maka harus ada metode dan cara yang baru yang mencocoki terhadap masa dan zaman ini. Demikian juga masuk dalam hal ini pula dalam hal meyakini bahwa di sana ada petunjuk yang lebih utama dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini merupakan kekufuran terhadap Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang-orang yang mereka mengatakan bahwa dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak cocok untuk diterapkan kepada orang umum. Dan ini adalah perkara yang berbahaya yang terjadi pada sebahagian kelompok-kelompok dan jamaah-jamaah yang ada. Mereka mengatakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dakwah yang benar, akan tetapi tidak cocok untuk orang umum. Harus ada di sana metode yang baru, yang cocok dengan mereka. Adapun kita masuk kepada mereka dengan cara dan metode yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu tidak bisa, sehingga mereka lebih mengedepankan menggunakan cara dan metode nasyid. Demikian juga dengan hal-hal yang membuat tertawa ketimbang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah perkara yang sangat berbahaya dikhawatirkan bagi pelakunya terhadap kemurtadan dari agama Islam. قال رحمه الله كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر الذين يحكمون حكم الطواغيت أو يحكمون بغير ما أنزل الله له صور الصورة الأولى جحد حكم الله سبحانه وتعالى وهذا كافر بالله قد خرج من دينه الصورة الثانية أن يجوز الحكم بغير ما أنزل الله ويقول يجوز الحكم بغير ما أنزل الله فهذا أيضا كفر مخرج من الملة الصورة الثالثة أن يساوي بين الحكم الوضعي والحكم الشرعي فيقول سواء حكمت بحكم الله أو بحكم البشر والحكم الوضعي هذا أيضا كافر بالله سورة الرابعة أن يحكم بغير ما أنزل الله وبالحكم الوضعي ويقول هذا حكم الله وهذا أيضا كفر وهذه الصور كلها كفر بالله وقد ذكر المصنف في بداية الناقض الرابع قال من اعتقد وهذه الصور الأربعة تكون في من اعتقد ذلك الصورة الأخيرة هو أن يحكم بغير ما أنزل الله من أجل دنيا أو شهوة أو خوف على منصب فهذا مرتكب لكبيرة من الكبائر مع اعتقاده أن حكم الله هو الحق وهو الذي يجب أن يحكم به ولكن ضعف لشهوة أو لدنيا فهذا كبيرة من الكبائر Kemudian beliau rahimahullahu taala mengatakan seperti orang-orang yang lebih mengutamakan hukum tauhid daripada hukum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang mereka berhukum terhadap selain apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, ini ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah orang yang memang menentang terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala maka ini adalah orang yang kafir terhadap Allah dan telah keluar dari agamanya. Yang kedua, dia membolehkan berhukum dengan selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ia katakan boleh saja berhukum dengan apa yang selain Allah Subhanahu wa taala telah turunkan maka ini juga kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala dan keluar dari agama Islam. Yang ketiga, menyamakan antara <clears throat> hukum yang diletakkan oleh manusia dengan hukum syar'i. Ia katakan sama saja saya berhukum dengan hukum yang dibuat oleh manusia ataupun hukum syar'i maka itu adalah hal yang sama. Ini juga termasuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat berhukum dengan selain hukum Allah dan dia berhukum dengan hukum Allah. Kemudian dia juga berhukum terhadap apa yang diletakkan oleh manusia, yang dibuat oleh manusia. Lalu ia menyatakan kedua-duanya adalah hukum Allah. Maka ini juga kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala dan termasuk mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Dan keempat hal ini terjadi bagi orang-orang yang mereka meyakininya. Adapun gambaran ataupun bentuk yang kelima adalah orang yang berhukum terhadap selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dikarenakan dunia atau dikarenakan syahwat atau tertakut terhadap jabatan maka orang yang seperti ini sebagai pelaku dosa besar bersamaan dia masih meyakini bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling benar akan tetapi keyakinannya tersebut menjadi lemah dikarenakan syahwat ataupun dikarenakan dunia, maka orang yang seperti ini jatuh dalam dosa besar. وهذه الصورة الأخيرة من حكم بغير ما أنزل الله لدنيا أو لشهوة أو لضعف هو الخلاف بيننا وبين الجماعات التكفيرية فهم أطلقوا على كل من لم يحكم بما أنزل الله بأنه كافر قد خرج من دين الله سبحانه وتعالى Beliau mengatakan bentuk yang terakhir tadi, bentuk yang kelima dari bentuk berhukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala dikarenakan perkara dunia atau dikarenakan syahwat inilah dia perbedaan yang ada di antara kita dengan sebahagian kelompok-kelompok at-takfir yang mengkufir, mengkafirkan kaum muslimin di mana mereka tersebut memutlakan memberikan hukum secara umum bahwasanya orang-orang yang berhukum terhadap selain hukum Allah mereka adalah orang-orang kafir dan telah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. ولم يتقيدوا ولم يقول بما قال السلف ولم يتقيدوا بفهمهم فقالوا قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أي الكفر الأكبر وهذا خلاف ما فهمه الصحابة منهم حبر هذه الأمة ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وقد جاء في إسناد صحيح في تفسيره لهذه الآية أنه قال هي كفر وليس كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله وقال إنه ليس كفرا ينقل عن الملة كفر دون كفر جاء هذا أيضا عن عطاء ابن أبي رباح وجاء أيضا عن طاووس كلهم يقولون أنه كفر دون كفر Dan mereka-mereka ini yang telah disebutkan tidak mengikatkan diri dan tidak mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh para salaf pendahulu terbaik dari kalangan umat ini. Dan mereka tidak membatasi diri dengan pemahaman mereka, pemahaman salaf umat ini. Di mana mereka mengatakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia adalah kafir. Mereka artikan artinya adalah kufur yang besar mengeluarkan dari agama Islam. Maka ini adalah menyelisihi apa yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Di antaranya adalah <clears throat> Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma sungguh telah datang dengan sanad yang sahih tentang tafsiran beliau dari ayat ini yaitu kekufuran bukanlah maksudnya kufur kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan juga terhadap Rasulnya. Dan juga beliau mengatakan, sesungguhnya bukanlah itu kekufuran yang bisa membatalkan dan mengeluarkan dari agama. Itu adalah kufur kecil. Sebagaimana pula telah datang dari tafsir ayat ini dari Atha bin Abi Rabah. Demikian juga dari Tawus rahimahumullahu taala seluruh mereka mengatakan ini adalah kufur kecil yang tidak mengeluarkan dari agama. قال رحمه الله الناقض الخامس من أبغض من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر Kata beliau, rahimahullahu taala, pembatal yang kelima adalah orang yang membenci sesuatu dari apa-apa yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia mengamalkan dengannya, <clears throat> maka ini adalah kufur. من شروط لا إله إلا الله المحبة محبة الله ومحبة كتابه ومحبة رسوله ومحبة سنته فمن أبغض شيء من ذلك فقد كفر قال سبحانه وتعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم والمراد بالحبوط هنا أي أن أعمالهم كلها قد حبطت لأنه قد كفر بالله سبحانه وتعالى وكره دين الله سبحانه وتعالى هو عمل هو عمل المنافقين قال سبحانه في صفاتهم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقال في صفاتهم أيضا ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى يراءون الناس وأيضا قال سبحانه ولا ينفقون إلا وهم كارهون فبغض شيء من الدين رد عن دين الله كالذي يقول أن حد الزنا وحشية وحكم جائر ولو عمل به أو كالذي يكره القيام إلى الصلاة ولو قام صلى ويقول هذا فيه مشقة وفيه تعب ويكره تشريع الله عز وجل للصلاة قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما تفضل Di antara syarat la ilaha illallah adalah adanya rasa cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada kitabnya, cinta kepada Rasulnya, dan cinta kepada sunnah beliau. Maka siapapun yang membenci terhadap sesuatu dari hal tersebut, maka sungguh dia telah kafir. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, yang demikian itu dikarenakan mereka membenci apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan amalan-amalan mereka. Yang dimaksudkan dengan penghapusan amalan di sini artinya adalah seluruh amalan-amalan mereka telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jadilah dia kufur terhadap Allah dan membenci agama Allah itu merupakan perbuatan orang-orang munafikin. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan tentang sifat-sifat mereka. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang artinya telah bergembira orang-orang yang menyelisihi Rasulullah dengan kedudukan mereka dan mereka membenci untuk berjihad dengan raga dan harta mereka dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan yang artinya dan tidaklah mereka melaksanakan sholat kecuali dengan rasa malas. Mereka berbuat riak kepada manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan di dalam Al-Quran yang artinya dan tidaklah mereka berinfak melainkan mereka dengan rasa benci. Maka membenci terhadap sesuatu dari agama ini adalah bentuk kemurtadan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang yang mengatakan bahwasanya hukuman orang yang berzina itu adalah bentuk kebuasan dan itu adalah hukum yang zalim walaupun dia mengamalkan terhadap hukum tersebut atau seperti orang yang membenci, tidak menyenangi untuk melaksanakan sholat, walaupun dia melaksanakannya, dan dia mengatakan, sesungguhnya pada pelaksanaan sholat ini adalah beban dan membenci pensyariatan sholat tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan, yang artinya demi Allah Subhanahu wa taala dan demi Rabbmu tidaklah mereka beriman hingga mereka menjadikan engkau sebagai pemutus perkara kemudian mereka tidak ada mendapatkan pada diri-diri mereka rasa berat dan mereka benar-benar secara utuh berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. وهنا مسألة مهمة فرق بين الكره الشرعي والكره الطبعي الجبلي في الإنسان قال سبحانه وبحمده كتب عليكم القتال وهو كره لكم المراد بالكره هنا الكره الطبعي في الإنسان فالإنسان بطبيعته يكره القتال وأن يقتل وليس المراد كره فرض الله فرض الله عز وجل للقتال وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات سميت مكاره ليس المراد بها الكره الذي يخرج من الملة وإنما المراد الكره الطبعي فالإنسان بطبيعته يحب الراحة وعدم العمل والقيام بالطاعات فنفسه الأمارة بالسوء والشياطين كل هذه عوامل تجعل الإنسان بطبيعته يشعر بتقاعس فيها ولكن المؤمن الحق يجاهد نفسه على ذلك طبيعة البشر يكره إنفاق المال وهذا المراد به الكره الطبعي لكنه يخرجه محبة لله سبحانه وتعالى وحبا لما شرعه الله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 Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an yang artinya telah diwajibkan atas kalian berperang. Dan itu adalah sesuatu hal yang dibenci oleh kalian. Maka yang dimaksud kata kebencian pada ayat ini adalah kebencian secara tabiat dan bawaan manusia. Maka manusia secara tabiatnya ia tidak menyenangi untuk berperang ataupun dia yang terbunuh. Bukanlah yang dimaksud dengan kebencian di sini adalah ia membenci kewajiban Allah Subhanahu wa taala untuk berperang tersebut. Demikian juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan yang artinya surga tersebut diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci dan neraka tersebut diliputi dengan perkara-perkara yang syahwat. Dinamakan pada hadis tersebut hal-hal yang dibenci. Bukanlah maksudnya adalah kebencian yang mengeluarkan dari agama Islam. Hanya saja itu adalah kebencian secara tabiat manusia. Di mana tabiat dan kebiasaan manusia itu senang untuk rehat, tidak bekerja, dan tidak melaksanakan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Maka jiwanya yang senantiasa memerintahkan kepada kejelekan, syaitan seluruhnya menjadi faktor-faktor yang menjadikan seseorang merasakan adanya kemalasan dan keberatan untuk melaksanakan hal tersebut. Akan tetapi, ia meyakini bahwasanya hal tersebut adalah butuh terhadap pemaksaan terhadap diri di mana seseorang juga membenci, tidak menyenangi untuk berinfak, mengeluarkan hartanya di jalan Allah, akan tetapi membawanya untuk tetap melakukan hal tersebut adalah rasa cintanya kepada Allah, rasa cintanya terhadap apa yang Allah syariatkan dari infak tersebut. Maka setiap kebencian yang engkau dengar dari bentuk-bentuk yang seperti ini, maka ini adalah kebencian secara tabiat, bukan secara syar'i. Sama halnya dengan seorang wanita yang ia tidak menyenangi untuk suaminya tersebut menikah lagi terhadap dia. Dan ini adalah suatu hal yang tabii, sesuatu hal yang bawaan dari manusia. Bukan dikarenakan wanita tersebut membenci hukum Allah terhadap ta'addud. Ini dia meyakini ini adalah hal yang benar ini adalah termasuk dari agama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan tabiat wanita tersebut, dia mengatakan, "Saya membenci, saya tidak menyenangi untuk suami saya menikah lagi di atas saya." Dan ini tidaklah masuk di dalam kebencian terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu untuk diingat adanya perbedaan antara kebencian secara tabiat dan kebencian secara syar'i. Maka kita cukupkan sampai di sini dan insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pelajaran yang berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina